Bahkan sampai pada tingkat menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawiyah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian Allah yang menyempurnakan agama ini maka tidak akan kurang sedikit pun. Tidak memerlukan penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan. Allah yang meridai agama ini. Maka bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan agama agama Islam yang mulia ini, bimbingan-bimbingan yang benar, bimbingan-bimbingan yang diridai, membawa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di antara bimbingan Islam yang mulia Yang menunjukkan kesempurnaan Islam Menunjukkan keagungan Islam Menunjukkan pula keindahan-keindahan agama Islam Ialah yang berkaitan dengan masyarakat di sebuah tempat masyarakat di sebuah wilayah, masyarakat di sebuah bangsa dan negara. Islam memberikan bimbingan kepada segenap umat Islam untuk menciptakan situasi yang kondusif, suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah daerah wilayah bangsa dan negara sehingga kondusivitas bangsa dan negara masyarakat dan warga itu merupakan bimbingan Islam sehingga tercipta di situ rasa aman rasa tentram rasa damai sejahtera. Di sana muncul yang namanya persatuan, muncul yang namanya ukhuwah Islamiyah. Hilang daripada mereka perselisihan, perpecahan, perseteruan dan kondisi-kondisi yang lain yang mengakibatkan hilangnya stabilitas nasional, hilangnya kondusivitas masyarakat. Prinsip ini barakallahu fikum sesuatu yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Bahkan disepakati oleh semua umat manusia. Tanpa terkecuali. Mereka semuanya sepakat bahwasanya kondusivitas sebuah masyarakat sesuatu yang sangat diharapkan, didambakan. Kita lihat dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman situasi yang kondusif sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kota Mekah pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada masyarakat Mekah anugerah Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk rasa aman ketenteraman, kesejahteraan, situasi yang kondusif. Diabadikan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id al baita mathabatan lin-nasi wa amna" Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah Ketika kami menjadikan Al-Bait Ka'bah tempat berkumpulnya umat manusia wa amna dan kami jadikan ia aman sejahtera aman sejahtera situasinya sangat kondusif sampai akhir ayat ayat ini isinya adalah penyebutan anugerah-anugerah ilahi kepada ahli Mekah. Di antaranya adalah Allah menjadikan Ka'bah dan sekitarnya tempat yang aman sejahtera. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya, di Al-Ankabut ayat yang ke-67 Allah berfirman awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa الناس من nasu min hawlihim وَبِنِعْمَةِ batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun bukankah mereka melihat kami menjadikan tanah haram tanah Mekah tanah yang amina yang aman sejahtera damai sentosa sangat kondusif sementara orang-orang diambil dari sekitarnya diusir dari sekitarnya tempat-tempat yang lainnya tidak aman tidak sejahtera kurang kondusif sementara tanah Mekah tanah haram Mekah Allah jadikan sebagai tanah yang aman sejahtera apakah dengan perkara yang batil mereka beriman sementara dengan nikmat Allah mereka mengkufuri Di juga demikian ini ayat menjelaskan kepada kita tentang penyebutan anugerah ilahi. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada ahlu Mekah, Allah jadikan kota Mekah itu aman sejahtera. Juga dalam ayat yang lain di dalam surat Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Quraisy liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka rihlah bepergian di musim dingin dan musim panas maka hendaklah mereka menyembah Allah Rabbnya Ka'bah ini Allah yang memberi makan mereka dari kelaparan dan yang memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan ini semuanya ayat-ayat yang isinya menjelaskan tentang penyebutan anugerah ilahi kepada mereka. Semuanya menjelaskan bahwasanya rasa aman, rasa damai, ketenteraman, kesejahteraan, situasi yang kondusif merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tempat atau sebuah wilayah atau sebuah bangsa. Nikmat yang begitu besar. Ini pun juga dijelaskan dalam hadis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Salamah bin Ubaidillah Ibnu Mihsan Al-Khutami dari bapaknya Ubaidullah bin Mihsan al-Khutami. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang berpagi hari tiap harinya, tiap paginya. Aminan fi sirbih. Dia merasakan rasa aman, rasa tentram, rasa damai di tempat dia tinggal. Kondusif. Dia yang kedua sehat wal afiat badan dan jasadnya. Dan yang ketiga memiliki makanan untuk hari itu. Maka seolah-olah dunia ini telah dilimpahkan untuk dia. Seakan-akan dunia ini dilimpahkan untuknya. Ini tiga poin yang merupakan inti kenikmatan dunia. Yang pertama, rasa aman, situasi yang korusif di tempat dia tinggal. Yang kedua, badan sehat walafiat dan yang ketiga adalah memiliki makan pada hari itu. Itulah dunia. Dan rasa aman rasa ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan di tempat dia tinggal termasuk di dalamnya bahkan dimasukkan di poin yang pertama. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya kondusivitas sebuah masyarakat di sebuah tempat merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang menunjukkan pentingnya bab itu apa yang Allah jelaskan, yang Allah ceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bapaknya para anbiya wal mursalin setelahnya Imam Tauhid wal Hunafa, Imamul Muttaqin. Nabiullah Ibrahim salatu wassalam ketika diperintah oleh Allah Azza wajal untuk menempatkan istri dan anak semata wayang kala itu Nabi Ismail ditempatkan di bumi tandus Mekah yang ketika itu tidak ada rumah, tidak ada penghuni, tidak ada apa-apa. Ketika ditaruh di situ di antara doa yang pertama kali dipanjatkan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla ialah memohon supaya menjadikan tanah tandus ini bumi yang gersang itu tadi dijadikan sebagai bala dan amina negeri yang aman sentosa tempat yang begitu damai sejahtera sangat kondusif Allah mengabaikan dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat yang ke 126 Allah mengatakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha balatan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir al ayat Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'al hadha baladan amina Wahai Rabbku, jadikanlah ini. Kata-kata hadza itu isyarat kepada Mekah saat itu. Wahai Rabbku, jadikanlah tanah tandus ini, tempat yang gersang ini, baladan amina. Negeri yang aman sentosa, damai sejahtera. Dan berikan rezeki kepada penduduknya, penghuninya dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Doa dipanjatkan oleh seorang nabi, seorang rasul yang mulia. Itu menunjukkan bahwasanya kondisi kondisi yang aman, yang damai, sejahtera, kondusivitas sebuah bangsa dan negara matlabun nabawi merupakan dambaan seorang nabi. Sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia Diminta langsung oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doa tersebut dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekian peristiwa demi peristiwa di tempat itu dan yang paling e, peristiwa yang paling bersejarah adalah munculnya Zam -zam, sumur Zam -zam. Dan semenjak itu yang namanya Mekah di sekitaran Ka'bah menjadi tempat yang ramai dengan penduduknya. Menjadi sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah wilayah yang banyak penghuninya dari suku Jurhum dan yang lain-lainnya. Tercapai sebuah tempat yang aman sejahtera, damai, sentosa. Sebuah tempat yang begitu kondusif di sana. Pada suatu kesempatan berikutnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkesempatan untuk menjenguk putranya di sana. Menengok kembali tanah Mekah yang sudah banyak penghuninya itu. Sudah menjadi dan amina sebuah tempat sebuah negeri yang aman sentosa. Ketika sampai di sana mendapati tempat yang semikian kondusif, Nabi Ibrahim kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan ternyata doa yang dipanjatkan pun sama. Sama, permintaannya juga sama. Mengharapkan supaya negeri yang sudah aman ini tetap aman selalu. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an al asnam dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa wahai Rabbku jadikanlah negeri ini sekarang isyaratnya sudah menggunakan uh, al-balad hadzal balad jadi bukan yang dulu yang masih gersang, tapi yang ditunjuk negeri Mekah yang sudah aman sentosa. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa wahai Rob ujadikanlah negeri ini amina, negeri yang aman sentosa damai sejahtera. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini semuanya menggambarkan barakallahu fikum. Sekali lagi, ketentraman, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kondusivitas sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat itu merupakan tuntutan syariat, bimbingan syariat, bahkan dambaan seorang nabi, seorang rasul alaihi salatu wassalam dan itu merupakan yang e, dambaan semua umat manusia tanpa terkecuali. Semua umat manusia tanpa terkecuali. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka ya azakumullah sangat penting bagi kita kemudian untuk mengetahui <clears throat> bagaimanakah upaya-upaya Islam bimbingan-bimbingan Islam untuk mewujudkan dan menjaga keamanan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, kondusivitas dalam sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat. Ini yang paling penting. Ada banyak yang pertama tadi sebagai mukaddimah kita menyebutkan sekian banyak keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an dan hadis yang menggambarkan bahwasanya situasi yang sangat kondusif itu merupakan dambaan semua insan, bahkan dambaan nabi dan rasul, itu merupakan bimbingan Islam. <clears throat> Ikhwanuddinazakumullah sekali lagi Islam sebagai agama yang telah sempurna yang bimbingannya mencakup dan menyentuh semua aspek kehidupan umat manusia memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia yang wajib atas individu muslim secara khusus untuk mewujudkannya untuk mengamalkannya, mewujudkannya di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah bangsanya supaya tercapai sebuah kondisi yang sangat aman, sejahtera, damai dan kondusif. Bimbingan yang pertama adalah <clears throat> bimbingan yang pertama adalah berkaitan dengan individu masing-masing. Yaitu islahun nafsi islahun nafsi bitaqwallahi azza wa jal masing-masing individu dituntut dan diminta untuk memperbaiki dirinya sendiri-sendiri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala takwa dengan makna yang luas yang kita pahami bersama menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya secara kafah secara totalitas dalam kehidupan kita islahun nasi ini merupakan konsep Islam ini juga merupakan prinsip para ambiya wal mursalin di dalam memperbaiki suatu kondisi, suatu keadaan sebagai upaya untuk merubah suatu keadaan dari sesuatu yang kurang nyaman menjadi nyaman, men dari perkara yang kurang aman menjadi aman. Dimulai dari individu kita masing-masing. Jadilah individu muslim secara khusus yang soleh yang baik soleh kepada Allah Azza wa Jal soleh kepada masyarakatnya dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan dalam firmannya terkait dengan prinsip islahun nafs Allah menyatakan allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Ini di Ar-Ra'd ayat yang ke-11 barakallahu fikum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Ini tegas ayatnya. Kalimat kaum di sini umum meliputi masyarakat, warga negara, bahkan meliputi bangsa tadi. Allah menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan diri-diri mereka sendiri. <clears throat> Kalau menginginkan situasi yang nyaman, situasi yang aman, sentosa, damai, sejahtera, situasi yang sangat kondusif di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah bangsa. Mulailah dengan diri kamu sendiri. Rubahlah dirimu. Jadikanlah dirimu sebagai hamba yang soleh. Sebagai hamba yang soleh kepada Allah dan kepada masyarakatnya. Merubah diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri. Diri sendiri. Barakallahu fikum. Dan itu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Masing-masing kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dengan takwa. Dengan takwa. Seseorang akan memiliki hubungan yang bagus antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Dengan takwa Seseorang akan memiliki kepribadian yang baik, soleh, dengan takwa. Seseorang akan memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya, memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, hubungan yang baik dengan anak-anaknya, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga dia, memiliki hubungan yang baik dengan sekitarnya, dengan masyarakatnya, dengan warganya. Dengan takwa kepada Allah bahkan seorang hamba akan memiliki hubungan yang baik dengan bangsanya, dengan negaranya. Dikarenakan dorongan takwa. Dorongan takwa. Bukan yang lain-lainnya. Dia akan termotivasi dengan ketakwaannya untuk menjadi hamba yang saleh dan memperbaiki keadaan sekitarnya. Barakallahu Ketika masing-masing, ketika masing-masing individu-individu masyarakat terutama yang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan janjinya akan melimpahkan keberkahan-keberkahan kepada penerus sebuah bangsa kepada sebuah masyarakat diberikan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah Ayat yang ke-97 Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard Kalau seandainya penduduk sebuah desa sebuah negeri mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Barokah langit dan barokah bumi. Barokah dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya barokah itu ialah subutul khairil ilahi fi syai' langgengnya tetap adanya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu kebaikan pada dunia kebaikan pada agama, kebaikan pada akhirat dari Allah Azza wa Dikasih keberkahan langit, dikasih keberkahan bumi untuk sebuah desa, sebuah bangsa dan penghuninya dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Apa yang kamu minta dikasih dengan takwa tadi. Barokah langit dan barokah bumi. Ha? akan tentram, akan damai, akan aman, akan sejahtera, semuanya akan stabil, ekonomi akan bagus eh, pertahanan, keamanan, semuanya akan baik dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan ayat yang lain, efek iman dan takwa dan sebaliknya. Disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghatan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adhaqaha الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah mengatakan dan Allah membuat permisalan sebuah korea, sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah daerah. Kanat aminatan mukmainnah. Dulunya negara itu atau desa itu aman, tentram, damai, sejahtera. Datang kepadanya rezekinya melimpah ruah dari semua penjuru. Ekonominya lancar. Ekonominya tumbuh kembang dari semua arah. Kondisinya tentram, damai, kondusif dan aman. Dulunya Allah mengatakan fakafarat bi an'umillah Ternyata negara itu, desa itu, penghuninya mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bertakwa, malah justru mengkufuri nikmat Allah dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Allah mengatakan fadzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan dengan sebab apa yang mereka perbuat sendiri. Yang dulunya aman, tentram, sejahtera, sekarang kondisinya mencekam, menakutkan, tidak kondusif. Yang dulunya rezekinya lapang, ekonominya tubuh tubuh kembang, sekarang diliputi oleh rasa lapar dan kemiskinan. Apa sebab? Dikarenakan ingkar nikmatnya Allah, mengkufuri nikmatnya Allah dengan dosa, dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Itu efek ketika nggak ada takwa. Ini menggambarkan pentingnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla perbaikan individu. Dengan takwa bukan di atas sebelumnya lagi turun barokah langit dan barokah bumi. Dengan dosa dan kemaksiatan lawan dari ketakwaan yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah uh, kelaparan, kemiskinan, keterpurukan ekonomi, kondisi yang mencekam, yang menakutkan, hilang rasa aman, hilang yang namanya situasi yang kondusif yang diharapkan selama ini. Dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nur ayat yang ke-55. Sekarang sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji-janji yang akan berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh yang bertakwa kepadanya. Di An-Nur ayat yang ke-55 Allah menyatakan Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tawalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji janji Allah pasti akan ditepati Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan yang beramal soleh. Ini syaratnya. Iman, amal soleh, takwa kepada Allah. Yang pertama janjinya, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ini yang pertama. Kalau bahasa sekarang ini akan terwujud kepemimpinan nasional secara kekhilafahan. Itu bahasanya orang-orang pergerakan. Yang didambakan dalam bentuk daulah islamiyah, khilafah islamiyah muncul dengan ini. Allah yang akan mengangkat kalian nanti. Menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Janji yang kedua sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, akan mengokohkan agama mereka, agama Islam yang bayi bagi mereka. Islam akan jaya. Islam akan menang. Islam tidak akan terpuruk. Ini yang kedua, kokoh agamanya. Dan yang ketiga, janji yang ketiga dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk mereka dari rasa takut kepada rasa aman. Rasa aman, rasa damai, rasa sejahtera. Yang sebelumnya penuh dengan ketakutan, kondisi yang nggak nggak kondusif. Hmm, yang terjadi adalah instabilitas nasional. Hilang semuanya itu, diganti dengan rasa aman, damai, sejahtera, bahagia, sentosa, kondusif, stabil. Tiga janji Allah Azza wa Jalla. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka nanti kata Allah akan beribadah hanya kepada aku dengan tanpa menyebutkan aku dengan apapun. Namun barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Bayangkan tiga janji sekaligus dan semuanya janji-janji yang bersifat nasional. Bukan semata-mata individu regional, nasional. Tiga poin ini, ya, Dan ada persyaratannya. Syaratnya ialah amanu minkum wa amilus solihat. Harus beriman dan beramal soleh. Ini kembali kepada siapa ini? Individu kita masing-masing. <clears throat> Pada kita masing-masing. Kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang warga desa, warga negara diminta untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jadilah hamba Allah yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh. Dengan iman dan takwa inilah akan muncul dari sosok sosok tadi, profil-profil tadi individu tadi perkara-perkara yang sangat indah yang sangat uh, sangat mengagumkan untuk dia dan untuk sekitarnya. Ini konsep yang pertama. Dari sinilah para fikum kita bisa melihat bagaimana para nabi dan para rasul, para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam ketika mereka berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya yang pertama kali mereka perbaiki adalah individu masyarakatnya. Diminta supaya punya iman, punya takwa, punya tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya satu dakwahnya, satu seruannya. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata, tinggalkan tauhid-tauhid itu. Tauhid segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang mereka dakwahkan. Perbaikan akidah, perbaikan iman, perbaikan tauhid, langsung tertuju kepada individu-individu masyarakatnya. Dimulai dari sana. Dimulai <clears throat> dari sini. Dijelaskan oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala wa Ru'ah dalam kitab beliau Haqiqatu Al-Manhaj Salafi ketika menjelaskan tentang masalah perbaikan umat Beliau menegaskan bahwasanya perbaikan umat, perbaikan masyarakat dimulai dari islahul eh, islahun nafs. Dimulai dari perbaikan individu. Tidak dimulai dari atas, tidak dimulai dari penguasanya atau pemerintahnya atau undang-undangnya atau aturan-aturan yang lainnya, tapi dimulai dari individu-individu masyarakat. Dibawakan ayat di atas Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Juga dibawakan sama beliau hadis terkait dengan masalah sedekah. Eh, Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada para sahabat itu untuk bersedekah. Ada seorang mengatakan ya Rasulullah indi dinar. Saya memiliki satu uang dinar. Rasul mengatakan tasaddaq ala nafsik. Kamu pakai untuk menafkahi diri kamu sendiri. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya dinar yang kedua, uang yang kedua." Dia mengatakan tasaddaq ala ahlik. Kamu pakai untuk menafkahi istri kamu. Saya punya yang ketiga ya Rasulullah. Tasaddaq ala waladik. Kalau begitu kamu infakkan untuk anak-anak kamu ila akhir hadis sampai akhir hadis. Dikatakan sama Syekh Bazmul hafizahullah taala hadis ini kita perhatikan dalam bab sodako saja. Kita diminta untuk mengedepankan diri kita sendiri. Mulai dari kamu sendiri. Nafkahi diri kamu sendiri. Lalu istri kamu, anak kamu. Lalu yang kamu tanggung. Baru kemudian yang lainnya lagi. Itu bab sodako. Apalagi berkaitan dengan perkara yang lebih daripada itu. Perbaikan masyarakat. Maka dimulai dari individu kita masing-masing. Juga beliau membawakan sebuah ayat tentang dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Allah memerintahkan kepada Rasulnya SAW. Wa anzir ashiratakal akrabin. Perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah mulailah wahai Nabi memberi peringatan, memberikan peringatan, memberikan dakwah kepada kerabat kamu yang paling dekat. Wa anzir ashiratakal akrabi Sehingga dimulai dari kita, baru keluarga kita. Terus meluas, membesar sampai kepada semua pihak. Itu konsepnya. sehingga belum mengatakan islahul islahun nafsi, islahul usrah, kalau masing-masing individu itu sudah soleh, sudah bagus, akan melahirkan keluarga yang soleh. Islahul usrah, islahul qaryah. Kalau terwujud satu keluarga yang soleh, akan muncul, akan lahir desa-desa yang soleh. Islahul qaryah, islahu adaulah. Ketika desa-desanya, daerah-daerahnya soleh-soleh akan melahirkan sebuah negara yang soleh-soleh. Wa islahul daulah, islahul ummah. Ketika sebuah bangsa, sebuah negara soleh-soleh akan melahirkan umat yang semuanya soleh. Wa islahul ummah islahu man uh, fil ardi jami'an. Dan ketika umatnya semuanya soleh, maka akan soleh pula semua yang ada di muka bumi ini. Intinya dimulai dari individu. Ini yang pertama. Ini yang pertama, konsep pertama, bimbingan Islam yang pertama yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya barakallahu untuk mewujudkan kondusivitas masyarakat. Pengen kondusif? Mulai dari diri kamu sendiri. Ini namanya melahirkan eh, individu-individu yang soleh Ingat ya, solehnya kepada Allah dan solehnya kepada masyarakat. <clears throat> Ini yang pertama ya Pak. E, tidak mungkin terwujud apa yang diharapkan tadi. Menginginkan rasa aman, rasa damai, menginginkan ketentraman, kesejahteraan, menginginkan e, situasi yang kondusif. Tapi pribadi-pribadinya tidak soleh. Tidak mungkin pribadi-pribadinya tidak memiliki prinsip iman yang kokoh tidak memiliki ketakwaan yang kuat tidak mungkin kalau pribadi-pribadinya itu orang yang rusak ya orang yang fasid yang rusak akan muncul dari dia semangat kerusakan akan mudah bagi dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang merusak rasa aman akan gampang orang seperti ini tersulut tersulut untuk me, uh, apa namanya melakukan tindakan-tindakan yang membuat uh, rusaknya sebuah keamanan, sebuah kondisi yang kondusif. Dikarenakan tidak punya pegangan iman, tidak punya pegangan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang diharapkan bisa uh, bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif di sebuah tempat, di sebuah masyarakat ialah individu-individu yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang terkait dengan individu. Prinsip yang kedua, konsep yang kedua ialah bimbingan Islam terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Itu dikasih bimbingan khusus. Setelah individunya baik, maka ketika dia siap maju berhadapan dengan masyarakatnya, juga dikasih bimbingan-bimbingan yang sangat mulia. Bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Ketika bimbingan tadi diterapkan, akan muncul semua yang diharapkan tadi. Semuanya akan enak, akan nyaman, akan tentram, akan bahagia, akan sentosa, akan aman, akan kondusif, semua akan tercapai. Dengan bimbingan tadi. Dan ini cukup panjang para fikum. Tapi memang panjang Jika dengan waktu yang waktu itu memang sangat panjang sampai asar nanti. Maka akan saya perpanjang para fikum. Ini konsep yang kedua. Terkait dengan masalah bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Eh, di dalam bermasyarakat ada beberapa bimbingan-bimbingan Islam yang sangat penting diperhatikan diilmui, diwujudkan, diamalkan dalam keseharian. Tujuan yang pertama adalah supaya kita menjadi individu yang soleh pada masyarakatnya. Yang kedua, dengan bimbingan-bimbingan tadi akan tercipta masyarakat yang sangat bagus. Akhlaknya, adabnya, muamalahnya, interaksinya akan muncul lagi setelah itu barakallahu fikum al-ukhuwah persaudaraan di antara mereka saling mencinta, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai juga akan terwujud e, setelah itu sebuah kondisi yang sangat kita harapkan yaitu kondusif kondusivitas masyarakat akan tercapai juga akan hilang dari situ berbagai macam perkara-perkara yang merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat adanya perselisihan atau perpecahan atau permusuhan atau perseteruan atau yang lain-lainnya akan hilang ketika masing-masing kita menjalankan prinsip-prinsip tadi. Tayyib, prinsip yang pertama di dalam bermasyarakat. Islam barakallahu fikum mewajibkan masing-masing muslim mewajibkan masing-masing muslim di dalam bermasyarakat diwajibkan untuk bermasyarakat dengan akhlakul karimah. Dengan yang namanya husnul khuluk Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, adab-adab norma-norma yang tinggi yang mulia dengan masyarakat. Dengan semua lapisan masyarakatnya, tanpa terkecuali. Ini merupakan <clears throat> prinsip dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mustadnya dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'istu liutammima salihal akhlaq Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jal Hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh Ini misi dakwah yang sangat mulia Dari beliau Sehingga bukan semata-mata Mendakwakan akidah, prinsip keimanan Perkara tauhid Tapi Rasul juga membawa misi besar Yang berikutnya Yaitu menyempurnakan akhlak di tengah-tengah masyarakat dalam Islam barakallahu fikum, akhlakul karimah ini ada kaitan erat dengan keimanan. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin sempurna keimanannya. Semakin mulia muamalahnya, semakin mulia adab-adab dia. Maka semakin sempurna akhlaknya, eh, semakin sempurna eh, keimanan dia. Dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi dan dia sahih li ghairihi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak dikaitkan dengan masalah keimanan. Semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna keimanannya, semakin tinggi adabnya, semakin tinggi keimanan dia kepada Allah Azza Sehingga sekali lagi Akhlakul karimah ini merupakan perkara yang sangat ditekankan dalam Islam dan di, mm, dijadikan sebagai konsep utama dan yang pertama di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ketika Anda bermasyarakat, tunjukkan akhlakul karimah kepada semua pihak. Tunjukkan akhlakul karimah budi pekerti yang luhur pada semua pihak. Dan ini dirinci panjang oleh eh, dalam Islam. Dirinci tentang poin-poin akhlak yang mulia tadi dengan semua pihak. Itu kamu dikaji satu persatu panjang, dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akhlak dan adab. Tadi kita sebutkan poin-poin intinya insyaallah taala. Uh, dalam bermasyarakat tentu kita akan berinteraksi berinteraksi dengan banyak pihak dengan banyak pihak dengan masing-masing keadaannya bermasyarakat kita akan interaksi dengan orang tua kita interaksi dengan pasangan kita interaksi dengan anak kita interaksi dengan famili-famili kita interaksi dengan tetangga-tetangga kita interaksi dengan warga secara umum interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan para alim ulama dengan para umar dengan para penguasa interaksi dengan non muslim, interaksi dengan hewan-hewan, dengan alam raya yang yang luas ini. Kita akan interaksi dengan mereka semuanya. Ya ya? Hewan. Nah, iya, Masing-masingnya itu dikasih bimbingan akhlaknya. Saya sebutkan konsep uh, intinya saja. Penjabarannya sangat panjang. Ketika kita interaksi dengan orang tua kita, Islam mewajibkan masing-masing kita selaku anak untuk berbakti kepada mereka. Namanya birrul walidain. Bakti kepada orang tua, akhlak yang sangat mulia ketika terkait dengan orang tua kita. Birrul walidain. Ini panjang pembahasannya ini. Di rinci detail dalam Islam, ayat, hadis, terangan para ulama tentang rincian-rincian berbakti kepada orang tua. yang pertama. Kepada orang tua berbaktilah. Ketiga, dengan pasangan masing-masing. Kita diminta untuk berumah tangga dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Wa ashiruhunna nabil ma'ruf. Hendaklah engkau berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Juga diminta untuk bersikap lembut kepada keluarga, bersikap baik kepada keluarga, masing-masing memberikan hak-hak kepada yang lainnya. Ini dibahas lebih panjang lagi. Dibahas dalam pembahasan rumah tangga dalam Islam. Panjang. Yang intinya diminta masing-masing pasangan mewujudkan tujuan pernikahan mereka. Sekinah mawadah, warahmah. Kita akan interaksi dengan anak-anak kita. Dan juga dengan anak-anak kaum muslimin yang masih kecil-kecil. Maka Islam memberikan bimbingan rahmah bihim. Diwajibkan untuk menyayangi mereka riayatuhum diwajibkan untuk memperhatikan mereka tarbiyatuhum mentarbiyah mereka mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik tarbiyah Islam yang baik menyayangi mencintai mengurusi menafkahi mengayomi mendidik anak yang masih kecil itu bagus akhlak terkait dengan masalah family kita dikasih bimbingan untuk silaturahim Menyambung hubungan kekerabatan dengan family kita masing-masing dengan sekira makna menyambung. Baik dengan mereka, bagus dengan mereka, silaturahim dengan mereka. Terkait dengan jiran tetangga-tetangga kita eh, yang sekitar kita, tetangga sekitar kita, diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga dengan sekira makna baik baik dengan tutur kata, baik dengan tidak tanduk, baik dengan harta, dengan semuanya, baik dengan mereka semua, rukun tangganya. Dengan warga secara umum diminta untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, merajut tali ukhuwah di kalangan muslimin dengan baik, saling menunaikan hukukul muslimin, hak-hak muslim, ketemu salam dan segala macamnya yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW Papua Islamiyah kita interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan para alim ulama diminta untuk menghormati mereka memuliakan mereka belajar ilmu dari mereka minta bimbingan arahan-arahan dari mereka nasihat dari mereka fatwa-fatwa dari mereka kita akan interaksi dengan yang lebih tua daripada kita. Orang-orang tua yang sepuh-sepuh. Diminta untuk ihtiramuhum, memuliakan mereka, menghormati mereka yang lebih tua tadi. Ini Islam, sangat indah. Kita juga akan interaksi dengan penguasa kita. Kita kita sebagai rakyat, kita punya penguasa, kita punya pejabat. Maka Islam memberikan bimbingan yang begitu mulia, bukan hanya dimasukkan dalam perkara adab dan akhlak, khusus untuk bab penguasa dimasukkan dalam perkara akidah, dalam perkara prinsip, dan perkara keimanan. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat, yang patuh kepada pemerintahnya, kepada penguasanya selama dia muslim. Selama dia muslim dalam semua hal selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dua ketentuan yang sangat eh, penting diperhatikan mentaati, mematuhi, mendengarkan penguasa-penguasa di negara kita selama dia muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun banyak kekurangan-kekurangan, walaupun walaupun walaupun kamu sebutkan semua kekurangan-kekurangan yang ada, walaupun selama dia muslim. Dengarkan, taati, patuhi. Dalam semua hal yang kamu suka, yang kamu tidak suka, dalam kondisi kamu lapang, sempit, kamu dianiaya, kamu disiksa, dirampas harta kamu, dipungul punggungnya kamu, taati. Satu yang jangan kamu taati ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Dan itu dimasukkan dalam buku akidah, bukan lagi buku akhlak, tapi buku akidah. Sebab ini berkaitan dengan ideologi. Barakallahu fikum. Luar biasa. Bersama dengan non muslim bahkan. Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia. Islam mengklasifikasi non muslim menjadi empat. Ini sangat penting diperhatikan oleh kaum muslimin. <clears throat> Islam mengklasifikasi non muslim menjadi empat dan masing-masingnya memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Orang kafir yang hidup satu negara, satu wilayah dengan kaum muslimin. Namanya zimmi. Seperti yang di Indonesia ini, kita satu negara, di negara kita ada muslim dan ada agama-agama yang lain yang diakui oleh pemerintah. Namanya kafir zimmi. Yang kedua, kafir musta'man atau musta'min. Orang kafir yang masuk ke negara kita dengan visa resmi atau dengan suaka resmi dari penguasa kita. Bukan ilegal, yang resmi dengan visa resmi, entah sebagai e, duta besar mancanegara, turis-turis asing mancanegara masuk ke wilayah kita untuk event olahraga, event budaya, politik dan yang lain-lainnya. Semuanya yang masuk ke negara kita dengan visa resmi. Namanya mustakman atau mustakmin. Yang ketiga, kafir muahad. Orang kafir di negaranya masing-masing yang memiliki hubungan dengan negara kita, hubungan ekonomi, budaya, pertahanan, politik dan yang lain-lainnya di antara mereka. Tiga jenis orang kafir ini kita dilarang untuk mengganggu mereka. Dilarang untuk menyakiti mereka. Diminta untuk hidup damai bersama-sama dengan mereka. Menciptakan suasana yang kondusif dengan mereka semua dan bahkan diancam dengan keras dalam Islam. Diancam dengan keras dalam Islam. Siapa saja dari kalangan muslim yang mengganggu mereka, bahkan membunuh mereka, diancam tidak akan mencoba surga. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Disebutkan dalam syarahnya kafir mu'ahad tiga poin tadi. Zimmi, mu'ahad, musta'man. Barang siapa yang membunuh mereka di masa-masa perjanjian damai dengan mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Bayangkan. <clears throat> Itu artinya ditekankan sekali uh, untuk yang tiga poin ini kita hidup bersama-sama dengan mereka menciptakan situasi yang damai, aman, sejahtera, kondusif bersama dengan mereka. Barakallahu. Adapun yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang membantai kaum muslimin. Yang membunuh kaum muslimin. Yang menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan Quran, menghinakan Islam. Dia kafir harbi. Dikatakan harbi itu kafir yang diperangi, mereka lah kita perangi. Tapi ingat, terkait dengan perang melawan orang kafir itu diatur oleh para fuqaha kita, <clears throat> para ulama kita dalam buku-buku fikih dalam pembahasan ahkamul jihad. Hukum-hukum jihad. <clears throat> hukum-hukum jihad. Itu enggak semudah dan segampang yang dibayangkan oleh banyak pihak. Ada ketentuan yang begitu panjang dalam Islam untuk menegakkan yang namanya jihadun di sabilillah. Barakallahu fikum. <clears throat> yang intinya adalah dengan orang-orang kafir sekalipun. Islam memberikan konsep akhlak, konsep adab, konsep muamalah yang menenteramkan. Dengan tiga jenis orang kafir tadi diminta untuk damai, hidup damai, berdampingan dengan tenang, tidak mengganggu, tidak menyakiti, apalagi membunuh, apalagi memerangi. Selama mereka tidak membantai kaum muslimin. <clears throat> Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Kalau memerangi, membantai, menghina, menghinakan Allah, Rasul, Quran, Islam, maka masuk dalam poin yang keempat, kafir harbi. Ketika diperangi, jangan lupa perhatikan hukum-hukum jihad. <clears throat> Barakallahu fikum. Di antara hukum jihad yang mungkin bisa disampaikan di sini karena tersinggung tersebut supaya jangan ada pemahaman yang salah. E, di antara hukum jihad yang disebutkan oleh para ulama kita adalah bahwasanya jihad Islam yang syar'i adalah jihad di bawah komando penguasa. Jihad ber, ber, di bawah bendera penguasa kita. Penguasa yang adil atau penguasa yang zalim. Tidak ada komando jihad individu. Tidak ada komaru jihad swasta. Tidak ada komaru jihad per kelompok. Tidak ada komando jihad per golongan. Tidak ada. Yang ada komando jihad langsung dari pusat. Dari penguasa kita yang sah, yang muslim. volume fasik atau orang yang adil, yang saleh. Ini disebutkan dalam uh, hadis kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba kata Rasulullah SAW Eh, al imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi Yang namanya penguasa, yang namanya imam itu perisai, tameng, musuh diperangi di balik tameng tadi. Muslimin bersembunyi di balik tameng tadi ketika melawan musuh-musuhnya. Al Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah pada masanya. Al Imam Nawawi yang punya kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya itu menyatakan dalam surah Sahih Muslim, hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya jihad dikatakan syar'i ketika dengan komando pemerintah. Jihad dikatakan benar ketika di bawah di bawah bendera penguasa. Masyarakat bersama dengan penguasanya, dengan pemimpinnya untuk berjihad melawan kafir harbi, bukan zimmi, Bukan mu'ahad, bukan musta'man. Kafir harbi. Jangan salah alamat. Sehingga yang mengatur pemerintah. Yang mengurus pemerintah. Semuanya pemerintah. Amalan jihad itu wewenangnya pemerintah. Bukan rakyat. Ini perkara penting yang harus sampaikan terkait dengan masalah hukum jihad. Intinya sekali lagi intinya dalam bab interaksi sampai terkait dengan non muslim sekalipun Islam memberikan konsep akhlakul karimah yang sangat mulia. Ini penting disampaikan supaya jangan sampai salah paham, jangan sampai dipahami Islam itu eh, atau Muslim itu orang yang begitu kaku, begitu kasar eh, terkait dengan orang-orang kafir, eh, haus darah dan segala macamnya. Lah, itu ada tempatnya, itu ada aturan mainnya. Secara umum dalam perkara muamalah, selama mereka kafir dimi atau kafir muahad atau kafir mustaman yang diterangkan tadi, maka kaum muslimin secara akidah, secara prinsip, secara hukum mereka siap hidup damai, berdampingan dengan tenang, bersama dengan non muslim, agama apapun itu. Ha, dengan tenang, dengan akhlak yang mulia ditunjukkan oleh kaum muslimin barakallahu fikum. Tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak membunuh, tidak memerangi dengan tenang. Dan itu adalah akhlaknya seorang muslim yang dibimbing dalam Islam barakallahu fikum sampai kepada hewan sekalipun. Kepada hewan sekalipun, Islam memberikan akhlak yang begitu mulia. Berbuat baiklah kalian walaupun kepada hewan. Kepada hewan. disebut dalam sebuah hadis <clears throat> dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna "Innallaha kata ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Rasul mengatakan faida dabahtum faahsinul dzibhah wa idza qataltum faahsinul qitlah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Beliau mencontohkan terkait dengan hewan. Lafat yang pertama itu umum. Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Itu umum. Tapi pasti memberikan contoh terkait dengan hewan. Rasul mengatakan kalau kamu menyembelih hewan, perbaguslah, perbaikilah tata cara nyembelihnya. Kalau kamu membunuh hewan atau membunuh seseorang dalam e, kamus yang diizinkan dalam syariat, entah hukum kisah atau yang lainnya, ha? Ah, kalau kamu membunuh seseorang, maka perbaikilah cara membunuh. Ketika engkau hendak menyembelih hewan, hendaklah engkau tajamkan parangmu. asah yang tajam, jangan tumpul, itu menyakitkan. Dengan tajam dan tenangkan hewan yang kamu sembelih. Bayangkan. Sampai urusan bab hewan diminta untuk berbuat baik. Urusan menyembelih hewan diminta untuk berakhlakul karimah. Itu dibahas panjang oleh para ulama dalam adab-adab menyembelih hewan di bukunya para ulama, di buku fikih-fikihnya para ulama. Di antaranya isaunya tajam, parangnya tajam supaya ketika menyembelih langsung putus dua urat yang ada di lehernya sehingga cepat dia mati, nggak menyiksa. Nah kalau pisaunya tumpul, digorak, gorok, gorak, gorok, gorak, gorok, gorak, gorok, mati mati, menyiksa. Diharamkan dalam Islam. Walaupun hewan. Ditenangkan hewannya ketika mau disembelih tidak boleh tendang-tendang, tidak boleh dipukul-pukul, tidak boleh. di, dibawa, dituntun atau dipegang atau digendong, dikasih makan dulu, dikasih minum dulu. Nyembelihnya di tempat yang tersembunyi, jangan di di hadapan eh, hewan-hewan yang lainnya. Tersembunyi. Ketika mengasah jangan di mukanya dia, tersembunyi jangan kelihatan supaya dia, dia jangan sok ditenangkan, direbahkan. Baca basmalah itu persyaratan. Baca basmalah dan dengan cepat di apa namanya disembelih di bagian yang cepat mengeluarkan darah. Di bagian lehernya memutuskan dua urat yang besar di sini dan kerongkongannya. Langsung habis. Set darah akan semakin cepat keluar dan cepat dia mati. Itu secara penelitian tidak sakit. Secara penelitian tidak sakit. Sedikit pun tuh hewan tidak merasakan yang namanya sakit. Set, masuk dia mati. Dan sehat untuk dagingnya dikarenakan darahnya keluar semuanya. Itu Islam. Ketika kita memelihara hewan, diminta diwajibkan untuk dikasih makan dikasih makan, diopeni, dipelihara, jangan kamu siksa, jangan kamu aniaya. Itu hewan. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Uzibatim Raatun fi hirrah." Ada seorang wanita disiksa, diazab karena kucing. Lahiya atau amadha. Dia tidak ngasih makan kucing tadi. Walahiya arsarat hatta kulumin khasyasil ar Tidak boleh dilepaskan. Sehingga dia bisa makan dari serangga-serangga yang ada di permukaan bumi ini disekap, dikerangkeng, dibiarin. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, juga enggak dilepaskan. Mati itu kucing. Rasul mengatakan udzibatil mar'ah fihi Disiksa itu perempuan gara-gara kucing tadi. Bayangkan, gara-gara kucing tadi. Itu menggambarkan kita juga harus memiliki akhlak yang mulia hatta kepada hewan. Pelihara burung, Jangan cuma disuruh bunyi tok burungnya itu, kasih makan. Pelihara burung di dalam sangkar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai mati, Anda zalim. Anda berdosa. Bahkan dibahas panjang juga oleh para ulama sangkarnya bagaimana, apakah perlu dikasih pasangan atau tidak. Dibahas panjang sama mereka. Makanannya harus jelas, minumannya harus jelas, afdol dikasih pasangan supaya jangan menjomblo. Nah, gitu ya. Nah, dikasih pasangan. Itu supaya dia dipelihara dengan tenang. Kalau tidak bisa, lepaskan. Biarkan mereka di alam bebas. Itu Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ada seseorang yang dulu dikenal pelacur, mohon maaf, agak kasar bahasanya. Tapi menjadi diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan memberi minum apa ya kan? Memberi minum seekor anjing. Itu juga juga dalam hadisnya Rasulullah SAW. Dikisahkan dulu di zaman Bani Israel dulu. Ada seorang wanita, mohon maaf dia pelacur. Kalau dikasih bahasa PSK terlalu lembut, nah, orang jadi jadi nggak jijik sama mereka begitu. Nah, dia seorang pezina. Pelacur. Bisa kita bayangkan betapa rendahnya dia, betapa berdosanya dia, betapa hitam kehidupan dia. Dia kehausan. Sampailah di sebuah tempat menemui sumur, ada sumur, dia turun bawah, minum airnya. Sehingga dia hilang rasa hausnya. Ketika dia naik menaiki sumur tadi, dia melihat ada seekor anjing. Lidah dia menjulur e, mengisap-ngisap tanah di sekitarnya karena sangat kehausan. Dia merasa dia merasakan seperti yang saya rasakan tadi haus. Betapa tersisanya dia. Turun lagi mengambil air dengan sepatunya itu. Nah, sepatunya kan agak tinggi gitu ya. Kok ngerti? Sepatu lah pokoknya sepatu. Digigit sama mulutnya, kemudian dia naik ke atas, dia minumkan ke anjing tadi. Rasul mengatakan dengan sebab itu Allah ampuni dosa dia. Allah ampuni dosa dia. Luar biasa. Hewan itu, hewan. Apalagi manusia. Apalagi muslim. Maka tentunya barakallahu fikum lebih-lebih lagi sangat dianjurkan untuk berakhlakul karimah kepada mereka semua. Itu Islam. Dan masing-masing pembahasan tadi ada rinciannya sendiri-sendiri dalam kitab-kitab adab yang ditulis oleh para ulama kita. Dikaji, dipelajari dan wujudkan dalam muamalah kalian dengan masyarakat supaya interaksi kita betul-betul interaksi berakhlakul karimah. Dan ini akan terwujud sekali lagi kalau poin pertama tercapai. Paham gak? Orang itu bisa berakhlakul karimah dengan benar ketika sebelumnya dia secara pribadi, secara individu orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhlaknya itu dorongan iman, dorongan takwa, bukan uh, akhlak yang direkayasa, bukan akhlak yang perlu tendensi, bukan, tapi dorongan iman dan takwa kepada Allah Wataala, Sehingga akhlaknya syar'i. Luar biasa. Ini baru konsep pertama. Bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Intinya bermasyarakatlah engkau wahai muslim dengan akhlak Islam dengan akhlakul karimah yang dibimbingkan oleh Islam. Bisa dibayangkan kalau masing-masing individu masyarakat itu memiliki akhlak yang seperti ini. Wah, luar biasa indahnya. Ter, tercipta masyarakat yang masya Allah soleh, masyarakat yang berakhlak, yang beradab, muamalahnya bagus. Wah, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Luar biasa, akan hilang yang namanya perselisihan, yang namanya permusuhan, yang namanya kebencian tidak ada. Karena masing-masing memberikan akhlak sehingga tercipta individu yang saleh, keluarga yang baik, orang tua dan anak baik, anak sama orang tua baik, yang tuanya yang yang yang muda-muda yang kecil-kecil, yang kecil-kecil yang muda-muda menghormati yang tua-tua. Para ulama di diposisikan sebagai orang yang memiliki keutamaan para yang tua-tua, para uh, barakallahu E, tokoh-tokoh masyarakatnya, para umaroknya ditaruh di tempatnya masing-masing dengan hormat dengan uh, akhlak yang begitu mulia dari masing-masing kita akan indah. Apalagi dorongannya iman dan takwa luar biasa. <clears throat> Lanjut. kok diem? Anak khawatir antum ini ter terapa ya, Van? Nah, lanjut ini. Itu sesungguhnya yang saya sampaikan ini ya, Itu cuplikan, cuplikan, cuplikan, cuplikan dari sekian banyak bimbingan Islam yang begitu luas. Sekali lagi, masing-masing poin tadi itu panjang penjabarannya. Sehingga camkan baik-baik. <clears throat> Ada waktu seperempat jam lagi ya. Masya Allah. Tapi Prinsip yang kedua. Terkait dengan apa ini? Bimbingan Islam dalam bermasyarakat. <clears throat> Jonglamun Evan. Kita ini tema utamanya menciptakan upaya untuk menciptakan situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Disebutkan di awal tadi itu merupakan bimbingan Islam, dambaan semua insan, bahkan dambaan para anbiya wal mursalin. Perkara yang sangat syar'i. Kita bahas upaya-upayanya. Upayanya yang pertama terkait dengan individu kita masing-masing. Dengan apa ini? dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Jadilah muslim yang soleh. Yang kedua terkait dengan bimbingan dalam bermasyarakat. Nah, sekarang kita bahas sekarang ini. Yaitu eh, yang pertama bermasyarakatlah dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia pada semua pihak di tengah-tengah masyarakat. Dari mulai orang tua sampai hewan-hewan yang ada. Nah, Barakallahu. <clears throat> Prinsip yang kedua. Bimbingan yang kedua terkait dengan uh, hubungan bermasyarakat. <clears throat> Ini sesungguhnya uh, e, penjabaran daripada poin pertama tadi. Akhlakul karimah. Tapi penting disampaikan supaya kita memahami detail detail bimbingan Islam dalam bab ini supaya dipahami dengan baik barakallahu fikum. <clears throat> Prinsip yang kedua adalah at-ta'amul ma'an nas hasaba manazilihim hasaba manazilihim kita berinteraksi dengan masyarakat itu sesuai dengan manzilah mereka masing-masing kedudukan mereka masing-masing di tengah-tengah masyarakat ini yang harus dipahami terutama untuk anak-anak muda. Masyarakat kita itu tidak satu menzilah, satu kedudukan. Mereka bertingkat-tingkat. Di tengah-tengah masyarakat ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, penguasa, rak ada yang rakyat, ada yang alim, ada yang awam jahil tapi gitu ya ada yang tua ada yang muda ada orang tua ada anak masing-masing memiliki manzilah maka interaksi yang benar dalam Islam kita berinteraksi dengan masing-masing mereka sesuai dengan manzilahnya sendiri-sendiri dan itu akan eh, dan itu eh, dengan bimbingan akhlak Islam tentunya. <coughs> Barakallahu Ketika kita berinteraksi dengan yang miskin miskinnya fakir-fakir. Bagaimana caranya? Apakah dihinakan, diabaikan, dikucilkan atau bagaimana ya, Pak? Coba diam. Diapakan yang miskin-miskin ini? Hah? Apa dibuang aja? Hah? Karena ini sampah masyarakat. Nauzubillah min dzalik. Jangan ada kata-kata seperti itu. Yang miskin, yang fakir dibantu. Membantu yang miskin, membantu yang fakir dibantu entah dengan zakat mal, dengan zakat fitrah atau dengan infak dan sedekah atau dengan hadiah atau yang lainnya. Yang miskin jangan kamu hina, yang fakir jangan kamu rendahkan, kamu bantu. Kamu angkat mereka. Interaksi dengan yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda di bawahnya kita. Apakah dikesampingkan? Masih, kecil, masih hijau. Apa demikian? Lah, Islam memberikan bimbingan yang kecil-kecil disayangi, rahmatus saghir disayangi, dicintai, diarahkan, dibimbing, diajari adab. Itu yang masih kecil-kecil. Enggak kemudian dikesampingkan. Hah? Cilik. ada enggak ya? demikian, disayangi. Itu yang dikatakan sama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Laisa minna malam yarham sorirona. Bukan termasuk golongan kami kata Rasul yang tidak merahmati anak-anak kecil kami kaum muslimin. Disayangi mereka. Barakallahu Interaksi dengan orang-orang jahil-jahil yang nggak ngerti agama, orang yang mengjahil dan awam. kan ya, kan Hah? Dicemooh gitu. Oh, ini goblok. Apa kayak gitu? Allahul musta'an. Bukan bukan demikian eh, yang namanya berinteraksi. Yang jahil dikasih ilmu, diajari, diarahkan, dinasihati. Kan begitu. Namanya taklimul jahil, memberikan ilmu kepada yang masih jahil. Jangan kamu sombong dengan ilmu yang kamu miliki, merasa semua di depan kamu orang goblok kabeh. Hati-hati. Diajari para kelas itu. Kan begitu. Sehingga masing-masing itu disikapi dengan sikap yang tepat sesuai dengan masalah masing-masing. Ketika berjumpa dengan yang lebih tua, dihormati ihtiram, harus menghormati yang lebih tua usianya. Jadi bahas sekarang tua usianya. Kamu umurnya masih belasan, ini sudah 50-an, hormat sama yang tua. Dihormati, dimuliakan, diposisikan sebagai orang yang yang yang yang yang, yang tua. Tidak boleh kemudian kamu sikapi mereka sebagai sebagaimana kamu menyikapi teman-teman kamu yang lain yang masih abg-abg itu. Eh? Ketemu sama yang yang tua-tua langsung Oh, di gini-gini kan apa namanya pundaknya ayo pak piye to pak oh pak gini-gini kan ayo bro gitu loh astagfirullahaladzim ini orang tua harus dihormati dimuliakan ada etika ketika berbicara ketika uh, bertingkah laku dengan mereka ihtiram dan itu dalam Islam sangat dianjurkan dan bahkan termasuk memuliakan Allah azza wajalla disebut dalam hadis Indah Abi Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi taala ikrama dzisyaibatil muslim sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah termasuk mengagungkan Allah engkau menghormati seorang muslim yang telah tua usianya jadi bahas semata-mata usia apalagi sudah tua usianya memiliki kedudukan tengah-tengah masyarakat tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama tengah-tengah masyarakat. Ini lebih-lebih lagi dihormati. Demikian seharusnya, Sehingga dalam ber, berislam eh, dalam beri eh, muamalah dengan sesama barakallahu fikum harus berinteraksi dengan mereka sesuaikan dengan posisi mereka masing-masing. Ya, orang tua punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak punya hak, Ah, tetangga punya hak, penguasa punya hak, alim punya hak, orang jahil juga punya hak, miskin, fakir juga punya hak, anak kecil juga punya hak, semuanya punya hak. Tunaikan haknya mereka masing-masing dengan bimbingan Islam yang mulia tadi. Barakallahu itu, Dengan ini ya, akan terwujud muamalah yang indah tengah-tengah masyarakat. Tidak ada kesenjangan sosial karena yang kaya bantu yang miskin Nah, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang anak-anak. Sangat indah. itu. Tidak ada yang namanya perselisihan, perseteruan, permusuhan, pencian. Tidak ada. Masing-masing menyikapi dengan sikap yang tepat di manzilahnya mereka masing-masing. Barakulah Barakallahu <clears throat> Jangankan jangankan sesama dengan kaum muslimin. Non muslim sekalipun Dicontohkan uh, Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di masa beliau sebagai Nabi ketika itu mendakwai orang-orang kafir yang didakwai itu ada raja-raja yang kafir ketika itu itu bukan dikanakan kafir itu dihinakan direndahkan begitu tidak Rasulullah SAW memuliakan mereka memposisikan mereka seperti kondisi mereka sekarang itu dia raja dikatakan raja. Tadi katakan kafir. Enggak, raja. Anda perhatikan dalam Sahih Bukhari <clears throat> yang cukup panjang riwayatnya, kisah Nabi kita Muhammad SAW mengirim surat dakwah kepada Heraklius, penguasa Romawi ketika itu di Syam. Isi suratnya sangat tawabu, sangat tawabu. Beliau mengatakan min Muhammad bin Abdullah. Tidak mengatakan min ar-rasul an-nabi. Min Muhammad bin Abdullah ila Hirakla azimir Rum. Gitu. Dari Muhammad bin Abdullah. Sebut nama. Belum menyebut uh, posisi sebagai seorang nabi atau rasul. Terutama tentang tawadhu. Tadi kita menyebut yang yang didakwai ila Herakla kepada Heraklius azimir penguasa Romawi begitu ditaruh di posisinya dan itu sangat bagus untuk mengambil hati mereka supaya dakwah Islam masuk dengan baik tengah-tengah mereka itu orang kafir apalagi yang muslim maka tentunya dikasih posisi sesuai dengan keadaannya masing-masing kalau antum mendapat di tengah-tengah masyarakat ini Pak Lurah ya Pak Lurah Jangan merasa sok antum oh jadi orang kaya, Pak Lurahnya diremehkan gitu. Sini Pak Lurah, hmm, jenengan itu. Loh, jangan. Posisikan sebagaimana seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, apalagi seorang presiden. Ah, taruh pada posisinya masing-masing. Muliakan, hormati mereka dengan bimbingan Islam yang sangat mulia. Sehingga yang di bawah ada prinsip interaksinya, yang di atas kita jika demikian. Sehingga intinya adalah hendaklah kita berinteraksi dengan masyarakat kita sesuai dengan manzilahnya masing-masing, kedudukannya masing-masing barakallahu Berikan akhlak Islam kepada mereka sesuai dengan manzilahnya. Allah taala alam bisawab. Dikarenakan waktunya yang sudah habis dari perjanjian kita jam setengah 12 dihentikan gitu ya. Nah, untuk sementara kita sekarang dulu dan insyaallah taala akan diteruskan kembali pada zuhur nanti masih rincian terkait dengan bimbingan Islam dalam bermasyarakat baru disebutkan poin yang ketiga ya terkait dengan upaya mewujudkan situasi yang kondusif poin yang ketiga nanti terkait dengan individu individu dan bangsanya individu dan penguasanya ini uh, akan disebutkan sehingga bimbingannya sangat menyeluruh terkait dengan kita individu terkait dengan masyarakat dan lebih luas lagi terkait dengan berbangsa dan bernegara insyaallah akan disebutkan pada zuhur nanti sementara cukup walhamdulillahirabbil alamin tafadhalu hafizakumullah <clears throat>